وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الحمد لله Segala puji bagi Allah SWT Rabb semesta alam Yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah Tidak ada sekutu baginya Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad Adalah hambanya Dan juga utusannya Salawat dan salam Semoga senantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam keluarga beliau para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Swt, materi yang akan kita sampaikan pada sore hari yang berbahagia ini adalah tentang kesempurnaan agama Islam yang isinya adalah bahwasanya Allah SWT telah menyempurnakan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah SWT berfirman Di dalam surat Al-Ma'idah Ayat yang ketiga Al-yawma akmaltu lakum dinakum Wa atmamtu alaikum ni'mati Wa radhitu lakumul islam madina Allah SWT berfirman yang artinya Al-yawma pada hari ini akmaltu lakum dinakum telah aku sempurnakan bagi kalian wahai kaum muslimin dinakum agama kalian wa atmamtu alaikum ni'mati dan aku telah sempurnakan atas kalian kenikmatanku yaitu dengan disempurnakannya agama ini dan bahwasanya kesempurnaan agama adalah kenikmatan yang besar bagi para pengikutnya. Waraditu lakumul Islam dan aku telah meridai Islam ini sebagai agama. Barang siapa yang ingin mencari keridhaan Allah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala, maka adalah dia berpegang dengan agama yang sudah Allah ridai. Wa raditu lakumul Islam dinan dan aku telah meridai Islam ini sebagai agama kalian. Dan Allah tidak menerima agama yang lain. Wa may yabtaghil ghairal Islam dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari Agama selain agama Islam Maka tidak akan diterima darinya Wahuwa fil akhirati minal khasirin Dan dia di akhirat kelak pada hari kiamat Termasuk orang-orang yang merugi Menghabiskan umurnya di dunia Yang sebentar ini dengan menjalankan agama selain agama Islam dan dia menyangka bahwasanya dia berada di atas petunjuk. Allah mengatakan wa huwa fil akhirati minal khasirin dan nanti dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Tidak diterima amalannya sedikit pun. Karena dia tidak di atas agama yang benar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini jelas menunjukkan kepada kita tentang kesempurnaan agama ini. Allah lah yang telah menurunkan agama Islam ini selama 23 tahun dan dialah yang telah mengabarkan kepada kita bahwasanya agama ini sudah sempurna, sudah paripurna. Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah mengatakan Di dalam tafsir beliau Hadihi akbaru ni'amillah Ala hadhil ummah Haytu akmala din dinahum Fala yahtajuna ila dinin ghairihi Beliau rahimahullah, rahimahullah mengatakan ini adalah kenikmatan Allah yang paling besar atas umat ini. Karena Allah Swt telah menyempurnakan bagi mereka agama mereka. Fala yahtajuna ila dinin ghairihi. Maka mereka yaitu umat Islam, kaum muslimin tidak memerlukan agama selain ini. Cukup apa yang sudah Allah turunkan kepada mereka itu sudah mencukupi mereka dan sudah sempurna. Kemudian beliau mengatakan di akhir, "Fala halala illa ma ahallah wa harama illa ma harramah." Tidak ada sesuatu yang halal kecuali yang dia halalkan. Yang dihalalkan oleh Rasulullah SAW dan tidak ada yang haram kecuali yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala dina illa ma syara'ah. Dan tidak ada agama kecuali yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dinamakan dengan agama yang sempurna. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayadulla ummatahu khaira ma ya'lamu lahum wa yundhirahum syarra ma ya'lamu lahum Beliau sallallahu alaihi mengatakan Sesungguhnya tidak ada seorang Nabi Sebelum aku Kecuali wajib Atasnya Untuk menunjukkan kepada umatnya kebaikan yang dia tahu dan wajib atasnya untuk mengingatkan umatnya kejelekan keburukan yang dia tahu. Hadis ini sahih diriwatkan oleh Imam Muslim rahimahullah yang menunjukkan kepada kita bahasanya para ambiya dan juga para rasul dari awal sampai akhir mereka adalah orang-orang yang amanat menyampaikan risalah dari Allah swt kepada umatnya. Apabila mereka mengetahui sebuah kebaikan yang bisa mendekatkan seseorang kepada Allah, yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga, maka itu sudah mereka sampaikan dan mereka tidak menyembunyikan sedikit pun dari kebaikan-kebaikan tersebut. Dan seandainya mereka mengetahui keburukan sebuah kejelekan, sebuah dosa yang bisa menyeret seseorang ke dalam neraka dan menjerumus, menjerumuskan seseorang ke dalam neraka, maka mereka sudah mengingatkan umatnya dari kejelekan tersebut. Dan ini adalah sifat para nabi dan rasul. Mereka adalah orang-orang yang amanat dan sangat menasihati kepada umatnya Tidak ada kebaikan yang mereka sembunyikan Dan juga tidak ada keburukan yang jelek bagi umatnya yang mereka sembunyikan Mereka sudah menerangkan semua kebaikan Dan sudah mengingatkan semua kejelekan sesuai dengan yang mereka tahu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan ma taraktu syai'an mimma amarakumullahu bihi illa waqad amartukum bih wala syai'an mimma nahakum anhu illa waqad nahaitukum an Aku tidak meninggalkan sesuatu yang Allah perintahkan kepada kalian kecuali aku sudah memerintahkan kepada kalian dan aku tidak meninggalkan sesuatu yang Allah telah melarang kalian dari sesuatu tersebut kecuali aku sudah melarangnya atau ah, kecuali aku sudah melarang kalian dari sesuatu tersebut. Apa yang Allah perintahkan kepada kita sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan apa yang Allah larang untuk kita kerjakan, maka Rasulullah SAW sudah melarang kita semua dari pekerjaan tersebut. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan Inni taraktukum ala mithlil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik Beliau SAW mengatakan Sesungguhnya aku telah meninggalkan kalian Di atas sesuatu yang putih Yang terang benderang Kemudian beliau mensifatkan Lailuha kanahariha malamnya seperti siangnya. Artinya saking terangnya dan saking putihnya, saking jelasnya agama ini sampai malamnya itu seperti siangnya. La yazighu anha illa halik tidak menyimpang dari agama ini kecuali orang yang akan hancur, kecuali orang yang akan celaka. Nah, di sini sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah yang menunjukkan kepada kita sekali lagi tentang kesempurnaan agama ini dan bahasanya beliau sallallahu salam tidak dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah beliau menyampaikan amanat risalah ini kepada kita semua. Orang-orang Yahudi yang mereka dahulu tinggal di kota ini dan hidup berdampingan bersama kaum muslimin mereka mengetahui tentang nikmat yang Allah berikan kepada umat Islam yang berupa kesempurnaan agama ini sehingga mereka datang kepada kaum muslimin padahal mereka kita tahu adalah orang yang paling benci dan paling tidak suka dan paling hasad dengan orang Islam tapi mereka mengakui bahwasanya agama kita ini adalah agama yang sempurna ada beberapa orang Yahudi datang kepada Salman Al-Farisi Mereka mengatakan Laqad 'allamakum nabiyyukum kulla syai' hatta al-qira'ah Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu kulla syai' segala sesuatu hatta al-qira'ah sampai tata cara buang air. Ada yang mengatakan ucapan orang Yahudi ini adalah ejekan. Dan ada yang mengatakan adalah pujian. Maka Salman Al-Farisi mengatakan ajal. Iya. Nahana an nastaqbila al-qiblata bighaitin au baul. Salman Al-Farisi menjawab ucapan ini dengan perasaan bangga. Beliau mengatakan iya. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kami segala sesuatu sampai tentang tata cara buang air beliau melarang kami an nastaqbilal qiblata bighaitin au baul. Beliau melarang kami untuk menghadap ke kiblat ketika buang air besar maupun buang air kecil. Sampai di dalam masalah arah ketika buang air dan buang, buang air kecil dan buang air besar Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita. Dan ini nggak ditemukan di dalam agama yang lain Sampai sedetail itu Diajari bagaimana menghadap Ketika buang air kecil Maupun buang air besar Wa anna wa anna bil yamin Dan beliau melarang kami Untuk beristinja Yaitu cebok dengan menggunakan tangan kanan. Sampai dalam masalah tangan apa yang digunakan ketika beristinja, Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita. Dan ini tidak ditemukan di dalam agama yang lain. Wa annastanjiya bi aqalla min thalathati ahjar. Dan beliau melarang kami untuk beristinja dengan batu kurang dari tiga Artinya orang yang mau beristinja dengan batu Maka dengan jumlah minimal tiga, kali, tiga batu atau lebih Beliau telah melarang kami Untuk beristinja kurang dari tiga batu Wa an nastanjiya Biraji'in awa azam Dan beliau melarang kami Untuk beristinja dengan menggunakan kotoran hewan yang sudah kering ataupun dengan tulang. Masalah membuang hajat diajarkan oleh Rasulullah SAW sedemikian detailnya. Apa yang digunakan untuk membersihkan? Tangan apa yang digunakan untuk membersihkan? Jumlah barang yang digunakan untuk membersihkan? Bolehkah kita menghadap ke kiblat atau tidak? telah diterangkan secara mendetail oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salman Al-Farisi mengatakan ucapan ini dengan perasaan bangga. Bahwasanya inilah agama kami yang begitu sempurna. Apabila masalah yang demikian diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka bagaimana dengan perkara-perkara yang besar? masalah pemerintahan, masalah ibadah, masalah muamalah dengan manusia, masalah jual beli, masalah warisan, masalah pengadilan. Semua perkara yang dibutuhkan oleh manusia telah disyariatkan. Oleh karena itu seorang muslim hendaknya merasa bangga dengan agama yang begitu sempurna yang Allah SWT telah memberikan hidayah kepadanya kepada agama ini dan jangan dia merasa hina dan merasa butuh dengan agama yang lain orang Yahudi sendiri yang terkenal permusuhannya terhadap umat Islam dalam hal ini mereka mengakui bahwasanya agama Islam lebih daripada agama mereka Padahal mereka adalah musuh Dan kita tahu bahasanya persaksian seorang musuh Ini adalah persaksian yang paling jujur Adapun seorang kawan Maka kadang dia memuji Karena dia sebagai seorang kawan Tapi kalau ada seorang musuh Yang dikenal sebagai musuh pembuyutan Sampai dia memuji ini menunjukkan tentang Kebenaran pujian dia Sebagian orang-orang Yahudi Juga pernah datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan Innakum takrauna ayatan Fi kitabikum Lau alaina ma'syarul yahudi nazalat Lattakhadna dhalika liyam'idan Sebagian orang-orang Yahudi berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sesungguhnya kalian membaca satu ayat di dalam kitab kalian yang seandainya ayat tersebut turun kepada kami orang-orang Yahudi ini saya kami jadikan hari turunnya tersebut sebagai Aid yaitu sebagai hari raya Umar bin Khattab mengatakan, "Wa ayu ayatin?" Ayat apa yang kalian maksud? Qalu mereka membaca Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Orang-orang Yahudi mereka mengakui bahasanya kesempurnaan agama kita ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh agama yang lain. Sehingga mereka berniat seandainya ayat ini turun kepada mereka dan ini tidak mungkin, niscaya mereka akan menjadikan hari turunnya sebagai Id. Yaitu sebagai hari raya yang mereka rayakan setiap tahunnya. Ini adalah pengakuan dari musuh-musuh Islam yang mengakui tentang kesempurnaan agama kita. Oleh karena itu seorang muslim sekali lagi hendaklah dia merasa bangga dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dia hidayah kepada agama Islam yang sempurna ini. Agama Islam sudah sempurna sejak zaman dahulu sebelum Rasulullah SAW meninggal yang pada hari itu merupakan agama maka pada hari ini juga termasuk agama dan yang pada hari itu itu hari di mana disempurnakannya agama ini bukan termasuk agama maka pada hari ini juga bukan termasuk agama Islam jadi agama adalah yang ada saat itu yang saat itu bukan termasuk agama maka pada hari ini juga bukan termasuk agama dan apa yang ada di luar itu yaitu di luar agama Islam yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang dinamakan oleh para ulama dengan al-bid'ah inilah yang dinamakan oleh para ulama dengan bid'ah yaitu segala sesuatu di luar dari agama yang telah Allah sempurnakan. Al-bid'ah secara bahasa adalah kullu ma uhditha ala ghairi mithalin sabiq. Segala sesuatu yang diada-adakan tanpa ada permisalan sebelumnya Ini adalah bid'ah secara bahasa Segala sesuatu yang diada-adakan Tanpa ada contoh sebelumnya Tanpa ada yang semisalnya sebelumnya Allah SWT berfirman Ma kuntu bid'am minar rusul Menceritakan tentang ucapan Rasulullah SAW kepada kaumnya ma kuntu bid'am minar rasul bukanlah aku ini bid'am minar rusul rasul yang baru yang sebelumnya tidak ada rasul-rasul maksudnya Rasulullah SAW itu bukanlah rasul yang pertama beliau bukan sesuatu yang baru Artinya sebelum beliau Banyak Rasul yang telah diutus Jadi beliau Adalah seperti Rasul-Rasul yang lain Bukan sesuatu yang baru Bukan Rasul yang pertama kali diutus Ma kuntu bid'am minar Rasul Bukanlah aku ini adalah orang yang pertama kali sebagai Rasul Sebelumku Telah diutus orang-orang Yang Allah tugaskan sebagai seorang Rasul ini menunjukkan bahasanya makna bid'ah itu adalah sesuatu yang baru dan tidak ada contoh sebelumnya. Inilah bid'ah secara bahasa yang disebutkan oleh para ahli bahasa dan juga, dan juga para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Oleh karena itu di antara sifat Allah Subhanahu wa taala badi'us samawati wal ard yang telah menciptakan langit dan bumi. Badi' adalah menciptakan langit dan bumi tanpa ada permisalan sebelumnya. Jadi Allah SWT adalah badi'us samawati wal ard yang menciptakan langit dan bumi tanpa ada permisalan sebelumnya. Adapun bid'ah secara syariat secara agama, secara istilah adalah ibaratun an tariqatin fid din mukhtara'atun tudahi syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fit ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala pengertian bid'ah secara syariat adalah sebuah cara di dalam agama yang dibuat-buat yang menyerupai syariat dan dimaksudkan dengan menempuhnya adalah al-mubalaghatu fita ta'abbud lillahi azza wajalla dimaksudkan di dalam melaksanakannya atau maksud pelaksanaannya adalah untuk mubalaghah berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tariqatan fid din. Sebuah cara baik berupa ucapan maupun berupa perbuatan ataupun berupa etikot yaitu keyakinan fiddin di dalam agama. Artinya bid'ah ini kaitannya dengan agama dan bukan berkaitan dengan perkara-perkara dunia. Perkara-perkara dunia yang baru ditemukan di zaman sekarang maka dia bukan termasuk bid'ah. Karena dimaksud dengan bid'ah adalah fiddin yang ada di dalam agama ini. Adapun alat-alat canggih dan modern di zaman sekarang seperti listrik, HP, televisi, mikrofon, komputer, maka ini adalah perkara-perkara dunia bukan termasuk bid'ah di dalam agama definisinya tariqatun fid Sebuah cara di dalam agama. Adapun perkara dunia maka ini bukan dinamakan bid'ah. Mukhtara'atun yang dibuat-buat tudahi syar'iyyah yang menyerupai syariat. Menyerupai syariat secara zahir dari luar kelihatan seperti syariat, seperti agama akan tetapi pada hakikatnya bukan termasuk agama. Tudahi syariah, yaitu menyerupai agama. Seakan-akan dia adalah agama. Seakan-akan kalau dari luar itu seperti ajaran agama Islam. Padahal hakikatnya bukan termasuk agama Islam yuqsadu bisuluk 'alaiha dan dimaksudkan dengan mengerjakannya adalah al-mubalaghah berlebih-lebihan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud pelaksanaan bid'ah tersebut bukan hanya sekedar adat kebiasaan akan tapi untuk mendekatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pengertian bid'ah secara agama. Dan bid'ah ini banyak macamnya. Di antaranya yang dinamakan dengan al-bid'ah al-haqiqiyah. Bid'ah yang hakiki. Pengertiannya adalah segala sesuatu, segala amalan yang tidak ditunjukkan oleh dalil baik dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari Ijma' maupun cara beristidlal, cara berdalil yang dibenarkan menurut ulama baik secara global maupun secara perincian dia tidak punya dalil sama sekali inilah yang dinamakan dengan bid'ah al-hakikiyah dari awal sampai akhir tidak ada dalilnya. Murni bid'ah. Contohnya adalah seperti orang yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang menghalalkan zina. Penghalalan dia terhadap zina yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini dinamakan dengan bid'ah yang hakikiyah Yaitu bid'ah yang murni bid'ah Tidak ada dalilnya sama sekali Baik secara global Maupun secara perincian Yaitu mengharamkan, menghalalkan Sesuatu yang Allah haramkan Atau mengharamkan Sesuatu yang Allah halalkan Inilah dinamakan dengan bid'ah al-haqiqiyah Jenis yang kedua adalah bid'ah al-idhafiyah yaitu bid'ah yang nisbi Dipandang dari satu sisi dia memiliki dalil Tapi dipandang dari sisi yang lain Dia tidak memiliki dalil ini yang dinamakan dengan bid'ah al-idhafiyah Yaitu bid'ah yang nisbi Dipandang dari satu sisi Dia memiliki dalil Dipandang dari sisi yang lain Dia tidak memiliki dalil Contohnya misalnya Salat Ar-Raghaib yang dilaksanakan pada bulan Rajab 12 rakaat pada malam Jumat yang pertama. Salat raghaib namanya dengan cara tertentu. Dilihat dari satu sisi yang namanya salat ini diperintahkan kita diperintahkan untuk sholat Dan sholat adalah termasuk ibadah yang agung Kalau ditanya tentang Atau dilihat dari sisi ini Maka sholat adalah baik Ada dalilnya Inna sholat tanha Anil fahsyai wal munkar Fasalli li rabbika wanhar engkau sholat Untuk Rabbimu kita diperintahkan untuk sholat dan beliau SAW mengatakan dan tolonglah aku bikatsrati sujud dengan memperbanyak sujud yaitu memperbanyak sholat artinya syariat kita memerintahkan kita untuk memperbanyak sholat dilihat dari segi ini maka dia punya dalil tapi dilihat dari segi yang lain dari jumlah rekaatnya dari caranya dari waktunya maka sholat raghaib tidak ada dalil yang sahih tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW tidak pernah beliau perintahkan dan juga tidak pernah beliau praktekan dari segi rekaat waktunya maupun keifiyahnya Maka ini dinamakan dengan bid'ah idhafiyah. Dari satu sisi dia punya dalil, tapi dilihat dari sisi yang lain dia tidak memiliki dalil. Contoh yang lain adalah azan ketika dua hari raya. Azan ini adalah amal soleh yang Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahasanya orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat adalah al-muadzinun yaitu orang-orang yang adzan. Dari segi ini yang namanya adzan adalah amal kebaikan dan memiliki dalil. Tapi dilihat dari segi yang lain yaitu kapan dilakukan azan maka tidak ada syariatnya melaksanakan azan pada saat hari raya atau ketika sholat hari raya tidak disyariatkan yang namanya azan dari segi ini maka dia termasuk bid'ah azan ketika hari raya termasuk bid'ah dan inilah dinamakan sekali lagi dengan bid'ah idhofiyah dari satu sisi Dia memiliki dalil Tapi dari sisi yang lain Dia tidak memiliki dalil adzan sekali lagi Adalah amalan yang utama Akan tapi dilihat dari sisi, dari sisi Kapan dilaksanakan Maka adzan ketika hari raya Atau sholat hari raya Adalah termasuk bid'ah di dalam agama Yang tidak boleh kita kerjakan di antara contohnya adalah tahlil yaitu mengucapkan la ilaha illallah dan bahwasanya kalimat la ilaha illallah dari satu sisi termasuk amalan yang utama dan dia adalah afdhalul dzikir zikir yang paling utama dan kalimat yang paling utama Rasulullah SAW mengatakan Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah Fa qawlu la ilaha illallah Iman itu ada 70 cabang lebih Dan yang paling afdal adalah kalimat la ilaha illallah Tidak ada yang lebih afdal daripada kalimat ini Dari sisi ini Maka ini adalah amalan yang utama tapi dilihat dari sisi yang lain Orang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah Dengan membatasi bilangan tertentu Atau dengan cara-cara tertentu Seperti menggeleng-gelengkan kepala misalnya Dengan mengucapkan La ilaha illallah Maka ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW Mengucapkan La ilaha illallah dan dasarnya tapi mengucapkan la ilaha illallah dengan cara tertentu dengan menggeleng-gelengkan kepala atau menundukkan kepala maka ini tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW inilah yang dinamakan dengan bid'ah idhafiyah memiliki dalil dari satu segi dan tidak memiliki dalil dari segi yang lain bersalawat untuk Rasulullah SAW adalah amalan yang agung. Allah SWT mengatakan, Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi." Ya ayyuhalladzina amanu, sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk beliau dan ucapkanlah salam kepada beliau. Dari sisi ini, maka mengucapkan salawat adalah disyariatkan. Akan ah, tetapi dilihat dari sisi yang lain Ada sebagian orang Mengucapkan solawat dengan cara-cara tertentu Dengan kalimat-kalimat tertentu Yang di dalamnya Ada larangan dari, dari sisi syariat Maka kita katakan Solawat tersebut adalah bid'ah dari sisi ini Apabila Dilakukan dengan keifiyah dengan cara atau menentukan tempat tertentu atau waktu tertentu yang tidak pernah ditentukan oleh Rasulullah SAW untuk melakukan salawat di dalamnya. Seperti orang yang mengatakan bahwasanya misalnya bersalawat pada hari Ahad dan memperbanyak salawat pada hari Ahad ini adalah suatu yang memiliki banyak keutamaan kita katakan bersalawatnya adalah diperintahkan Tapi menentukan hari ahad sebagai hari Yang diperintahkan di dalamnya untuk memperbanyak salawat Ini adalah sesuatu yang baru Tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW Bid'ah yang ini harus kita perhatikan Karena terkadang kita tidak paham sehingga mengatakan kepada orang yang melarang melakukan bid'ah-bid'ah semacam ini dianggapnya dia tidak mencintai agama ini. Melarang zikir yang dibid'ahkan atau zikir-zikir bid'ah yang dilakukan dengan cara-cara yang baru dianggap dia adalah orang yang tidak suka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang melarang bersolawat dengan cara-cara yang bid'ah dianggapnya dia adalah orang yang tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang melarang solat-solat yang bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallam, dianggapnya dia adalah orang yang tidak mencintai agama Islam yaitu tidak mencintai solat yang merupakan ibadah yang agung di sisi Allah SWT Jadi yang mereka larang bukan sholatnya, bukan solawatnya, bukan tahlilnya, akan tapi bagaimana cara melakukan ibadah-ibadah tersebut. Jadi Allah SWT disembah dengan tata cara ibadah yang disyariatkan. Semuanya. Mulai dari caranya, mulai dari waktunya, tempatnya, jumlahnya, sebabnya dan juga yang lain ini harus sesuai dengan syariat ini. Harus sesuai dengan syariat ini sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW baik dari segi asalnya, caranya, tempatnya, waktunya, jumlahnya dan juga yang lain. Jadi tidak boleh kita hanya mengambil dalilnya saja Tapi dalam keifiyahnya dari, dari segi caranya Kita membuat cara sendiri Mengambil dalilnya saja Tapi dari segi waktunya Dari tempatnya Kita menentukan sendiri Jadi Allah SWT Disembah dan diibadai dengan ibadah Yang Rasulullah SAW ajarkan dan harus sesuai dengan sunnah beliau dalam segala seginya. Dan bid'ah ini hadirin yang dimulakan oleh Allah Swt adalah termasuk perkara yang sangat berbahaya di dalam agama Islam. Para ulama telah menyebutkan di antara bahaya-bahaya bid'ah. Yang pertama, orang yang melakukan bid'ah di dalam agama Islam ini maka dia telah menyangka bahwasanya agama Islam itu masih kurang dan perlu ditambah. Karena apa yang dia lakukan itu tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau dia mengajarkan suatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan menyangka bahwasanya itu adalah suatu yang mendekatkan dia kepada Allah dan ibadah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala padahal tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW maka dia menyangka bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pada hakikatnya adalah agama yang kurang karena kurang sehingga perlu ditambah untuk melengkapi kekurangan tersebut ini adalah suatu yang bahaya Yang kalau diurutkan Berarti telah mendustakan firman Allah SWT Yang telah mengabarkan kepada kita Tentang kesempurnaan agama Islam Dan mendustakan Sabda Nabi SAW Yang telah mengabarkan kepada kita bahwasanya segala sesuatu sudah beliau ajarkan Semua kebaikan yang mendekatkan kita kepada surga dan menjauhkan kita dari neraka sudah beliau ajarkan kepada kita. Jadi secara tidak langsung sudah mendustakan Allah dan Rasulnya. Dan ini cukup menjadi sesuatu yang kita takuti apabila kita melakukan bid'ah. Mendustakan Allah dan juga Rasulnya di dalam firman Allah dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, di antara bahaya bid'ah orang yang melakukan bid'ah atau membuat-buat bid'ah maka seakan-akan dia telah menempatkan dirinya sebagai pembuat syariat sebagai pembuat syariat padahal kita tahu bahwasanya yang berhak untuk memberikan syariat yang mengatakan ini halal, yang mengatakan ini haram, yang mengatakan ini disyariatkan, yang mengatakan ini tidak disyariatkan, yang mengatakan ini dicintai oleh Allah dan ini tidak dicintai oleh Allah adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada seorang makhluk menempatkan dirinya sebagai seorang pemberi syariat kemudian mensyariatkan ini ibadah Ini dicintai oleh Allah Ini diridhai oleh Allah SWT Padahal tidak pernah Allah ajarkan Tidak pernah Allah Kabarkan kepadanya Allah SWT berfirman Am lahum syuraka Syara'u lahum minad dini Ma lam ya'zam bihillah Apakah mereka Memiliki sekutu-sekutu tandingan-tandingan Allah SWT Syara'u lahum minad din Yang mereka memberikan syariat Dari agama ini Malam ya'dzam bihillah Sesuatu yang tidak Allah izinkan Ini adalah pertanyaan Yang isinya adalah pengingkaran Apakah mereka memiliki tandingan-tandingan bagi Allah yang mereka memberikan syariat mensyariatkan menghalalkan juga mengharamkan sesuatu yang tidak Allah izinkan menunjukkan bahwa syariat itu adalah apa yang Allah izinkan apa Allah apa yang Allah kabarkan itulah yang dinamakan dengan syariat jadi orang yang membuat bid'ah di dalam agama telah menempatkan dirinya sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah suatu yang besar bahaya yang besar bagi seorang muslim. Al-Imam Syafi'i mengatakan, "Man istahsan faqad syara'." Barang siapa yang menganggap sesuatu itu baik, maka dia telah mensyariatkan. Artinya menganggap sebuah amalan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW itu sebagai sesuatu yang baik, maka berarti pada hakikatnya dia sudah membuat syariat boleh mengatakan ya Imam Syafi'i Man istahsan faqad syara' Barang siapa yang menganggap sesuatu itu baik Berarti dia pada hakikatnya sudah membuat syariat Yang ketiga Di antara bahaya bid'ah Bahasanya orang yang melakukan bid'ah Atau membuat-buat bid'ah Pada hakikatnya dia telah menuduh Rasulullah SAW mengkhianati risalah Allah SWT Dan bahasanya beliau tidak menyampaikan kebaikan ini semuanya. Ada sebagian yang tidak boleh sampaikan. Sehingga perlu kita sekarang menunjukkan kepada umat apa yang beliau sembunyikan tadi. Ini pada hakikatnya telah menuduh Rasulullah SAW mengkhianati risalah Allah SWT Berkata Imam Malik rahimahullah yang meninggal pada tahun 179 Hijriah. Dan beliau adalah orang yang dinisbahkan kepadanya madhab Imam madhab Maliki. Beliau mengatakan Manib tada'a fil islami bid'atan Ra'aha hasanah Faqad za'ama anna muhammadan Sallallahu alaihi wasallam Khanar risalah Beliau mengatakan Barang siapa yang membuat bid'ah di dalam Islam dan dia memandang bid'ah tersebut adalah hasanah yaitu bid'ah yang baik faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah dia telah menyangka telah berkeyakinan telah menuduh bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati risalah Allah Subhanahu wa taala kenapa demikian لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Karena Allah SWT telah mengatakan di dalam Al-Qur'an kata beliau, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku telah sempurnakan kenikmatanku atas kalian dan aku ridhai Islam menjadi agama kalian. Kemudian beliau mengatakan fama lam yakun yawma idzin dinan la yakunu al yawma maka segala sesuatu yang pada hari itu adalah agama atau bukan termasuk agama maka pada hari ini juga bukan termasuk agama ini merupakan kaidah di dalam mengetahui bid'ah adakah sesuatu tersebut di zaman Rasulullah SAW kalau tidak ada di zaman Rasulullah SAW, padahal beliau mungkin saja melakukan dan tidak ada penghalang, maka pada hari ini juga bukan, termasuk agama Rasulullah SAW. Artinya kalau bukan termasuk agama, berarti dia adalah termasuk bid'ah. Ini adalah ucapan seorang imam, yaitu Imam Malik bin Anas, yang beliau meninggal pada tahun 179 Hijriah. Di antara bahaya bid'ah bahwasanya Rasulullah SAW mengabarkan bahwasanya setiap bid'ah adalah dolalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Artinya sesat berarti di luar jalan yang lurus. Di luar siratal mustaqim. Di, di luar jalan yang lurus. Dalam sebuah hadis seorang sahabat mengatakan yaitu Ali irbad Ibnu Sariyah beliau mengatakan wa'adzana Rasulullah SAW mau'idatan wajilat minhal qulub wa dharifat minhal uyun suatu saat Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada kami dengan sebuah nasihat yang sangat mendalam yang bersedih hati ketika mendengarnya dan membuat air mata ini mengalir. Fakulna ya Rasulullah. Maka kami berkata ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan. Fa'ausina. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Yaitu wasiat yang terakhir untuk kami. Maka beliau mengatakan Usikum bitaqwallah Wasam'i wa ta'ah Wa in ta'ammar alaikum abdun habashi Aku wasiatkan kepada kalian Dengan takwa kepada Allah Itu yang pertama Yang kedua wasam'i wa ta'ah Hendaklah kalian mendengar Dan taat kepada pemerintah kalian wa in ta'ammara alaikum abdun habasyi meskipun yang menjadi pemerintah kalian adalah seorang hamba seorang budak yang berasal dari Habasyah yang mungkin di mata manusia dia adalah seorang yang hina seorang budak dari Habasyah tapi kalau dia menjadi seorang pemerintah menjadi seorang penguasa maka wajib bagi kalian untuk sama' wa ta'ah yaitu mendengar dan taat kepadanya selama tidak memerintah kepada kemaksiatan sebagaimana diterangkan di dalam hadis yang lain kemudian beliau mengatakan fa innahu may ya'ish minkum fa katsira sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian setelahku maka dia akan melihat perselisihan yang banyak Perbedaan pendapat yang banyak Ini menunjukkan bahasanya Perbedaan pendapat setelah beliau bukan sedikit Tapi perbedaan pendapat yang banyak Yang membingungkan banyak orang Maka apa petunjuk beliau Dalam keadaan seperti itu Apa wasiat beliau Fa'alaikum bisunnati Dalam keadaan seperti itu maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Ini adalah jalan keluar ketika terjadi perselisihan. Ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan demikian, maka jalan selamatnya adalah berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Wasunnatil sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Dan adalah kalian berpegang teguh dengan sunnah para khulafaur rasyidin yang diberikan petunjuk yang datang setelahku yaitu Abu Bakar Umar bin Khattab Uthman bin Affan dan juga Ali bin Abi Thalib kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah mereka apa yang mereka kerjakan kita lakukan dan apa yang tidak mereka kerjakan maka tidak boleh kita lakukan kemudian beliau mengatakan wa iyyakum wa muhdathatil umur dan hendaklah kalian berhati-hati Ini termasuk wasiat beliau Dari perkara-perkara yang diadadakan oleh manusia Fa inna kulla muhdathatin bid'ah Karena sesungguhnya Segala sesuatu yang diadadakan Adalah bid'ah Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Bid'ah ini adalah sesuatu yang sesat Datang dalam riwayat yang lain wa kullu bid'atin dolalah dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Beliau SAW mengatakan kul artinya semuanya dan tidak mengatakan bahwasanya sebagian bid'ah itu adalah sesat dan sebagian yang lain tidak sesat. Beliau mengatakan wa kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Kalau memang itu adalah bid'ah maka itu adalah sesat dan keluar dari jalan yang lurus. Dalam hadis yang lain, beliau SAW mengatakan, "Mukhairul hadi hadi Muhammadin saw. alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'ah." Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad saw. dan sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara yang diadakan dan setiap perkara yang diadakan yang baru adalah bid'ah Ini menunjukkan kepada kita Tentang sesatnya bid'ah Dan bahayanya orang yang melakukan bid'ah Di antara bahaya bid'ah Bahasanya bid'ah ini Menyebabkan tertolaknya amalan seseorang Orang yang melakukan sebuah ibadah Dan ibadah tersebut adalah ibadah yang bid'ah Tidak ada dalilnya tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW Maka amalannya tertolak Rasulullah SAW mengatakan Man amila amalan Laisa alaihi amruna fahuarat." Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan Yang tidak ada perintahnya dari kami Tidak ada petunjuknya dari kami Maka amalan tersebut tertolak Maksudnya adalah mardut yaitu amalan tersebut tertolak dikembalikan kepada yang mengamalkan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bahaya bid'ah orang yang mengajak manusia yang lain untuk melakukan bid'ah ini maka dia akan mendapatkan dosa orang-orang yang melakukannya. Orang yang mengajak manusia untuk melakukan sebuah bid'ah dan dia juga mengerjakan maka dia mendapatkan dosanya dan juga dosa orang-orang yang mengikutinya. Rasulullah SAW bersabda, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'ah." Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, kepada petunjuk, maka dia mendapatkan pahala orang-orang yang mengikuti mereka Dia akan mendapatkan pahala Orang-orang yang mengikutinya Dan tidak dikurangi Dari pahalanya sedikitpun. Orang yang mengajak manusia Mengingatkan manusia Mengajak mereka untuk melakukan sebuah sunnah Amalan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW Maka apabila itu diamalkan dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikuti petunjuknya. Seperti orang yang mengajak kepada melakukan sholat sunnah, mengajarkan kepada mereka, misalnya tentang sholat duha. Kemudian ajaran ini diamalkan oleh orang-orang yang mendengarkan dia. Maka apabila diamalkan, dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengamalkan sholat duha tersebut Dan pahala mereka tidak dikurangi sedikitpun. Ini adalah pahala bagi orang Yang mengajak kepada petunjuk Kepada kebenaran Bagaimana dengan orang yang mengajak kepada kesesatan Beliau mengatakan Wa man da'a ila dhalalah Kana alaihi wizruha Kana alaihi minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'ah Barang siapa yang mengejak, mengajak kepada kesesatan Maka dia akan mendapatkan dosa Orang-orang yang mengikuti kesesatan tersebut Membuat sebuah bid'ah Dan mengajak manusia untuk melakukan bid'ah tersebut Maka dia akan mendapatkan dosa orang-orang yang telah mengikutinya. La yang kusumin dalika, la yang kusudalika min athamim syai'ah. Tidak akan dikurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Semakin banyak orang yang dia ajak untuk melakukan bid'ah tersebut, maka akan semakin besar dosa yang dia lakukan. Ditambah dosanya apabila pengikutnya mengajak kepada yang lain dan pengikutnya lagi mengajak kepada yang lain sehingga dia memiliki ribuan atau jutaan pengikut yang mengamalkan bid'ah tersebut maka akan semakin banyak dosanya akan dia pikul ini adalah bahaya orang yang mengajarkan bid'ah kepada manusia di antara bahayanya bahwasanya bid'ah ini lebih dicintai oleh iblis oleh setan daripada maksiat sebagaimana ucapan Sufyan Ats-Tsauri al bid'atu ahabbu ila ila iblis minal ma'siyah fa innal ma'siyata yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha kata beliau yaitu Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan al bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat karena sesungguhnya yang namanya maksiat orang yang melakukannya akan bertobat Yaitu orang yang bermaksiat Dia sadar bahwasanya apa yang dia lakukan Ini adalah dosa Orang yang mabuk-mabukan Orang yang berzina Dia tahu bahwasanya apa yang dia lakukan ini salah Ini adalah dosa Tidak diridai oleh Allah SWT Tidak dicintai oleh masyarakat Tidak dicintai oleh keluarga Mereka sadar sesadar-sadarnya bahwasanya ini adalah dosa tapi karena hawa nafsu mereka melakukan. Adapun bid'ah la yutabu minha. Orang yang melakukannya ini jarang di antara mereka yang bertobat. Kenapa demikian? Karena mereka menyangka, meyakini bahwasanya bid'ah ini adalah sesuatu yang baik dan dicintai oleh Allah SWT dan mendekatkan diri mereka kepada Allah. Oleh karena itu susah sekali mereka untuk sadar dan kembali kepada jalan yang benar kecuali yang Allah rahmati dan Allah kehendaki dia untuk mendapatkan hidayah ini adalah e, beberapa perkara tentang bid'ah pengertiannya dan juga bahaya-bahayanya dan poin yang terakhir akan saya sampaikan beberapa dalil atau subhat yang digunakan oleh sebagian saudara kita yang berpendapat bahwasanya di sana ada bid'ah hasanah. Dan eh, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan dari hadirin sekalian. Silahkan ditulis dengan kertas dan diajukan ke depan. Dan yang bagi yang belum memiliki kertas bisa mengambil kertas di depan. Sebagian saudara kita ada di antara mereka yang membolehkan kita sebagai kaum muslimin untuk membuat bid'ah di dalam agama. Dan dalil mereka banyak atau lebih tepat subhat kerancuan-kerancuan mereka banyak. Saya akan sebutkan dua di antaranya dua di antara alasan mereka. Alasan yang pertama Mereka mengatakan Yang penting kita memiliki Niat yang baik Maksud kita adalah untuk beribadah Kepada Allah Kita bukan maksud bermaksiat Kita bukan maksud untuk mendurakai Allah dan Rasulnya Maksud kita baik Ingin mendekatkan diri kita kepada Allah SWT ini alasan yang pertama Kita katakan bahwasanya agama Islam Itu mendorong umatnya Untuk memperbaiki Yang zahir Maupun yang batin Al-Islam Mendorong umatnya Untuk memperbaiki Apa yang ada di dalam batin kita dan juga apa yang ada di dalam zahir kita. Yang ada di dalam batin kita adalah niat. Kita diperintahkan untuk memperbaiki niat kita. Rasulullah SAW mengatakan, "Innamal a'malu niat. Sesungguhnya amalan itu adalah dengan niat. Menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan untuk memperbaiki amal kita, niat kita yaitu perkara yang batin yang ada di dalam diri kita. Dan kita juga diperintahkan untuk memperbaiki amalan dohir kita, yaitu perkara-perkara yang di luar, yang dilihat, dilihat oleh manusia. Ini kita juga diperintahkan untuk memperbaikinya. Di dalam ibadah, maka kita diperintahkan untuk mengikhlaskan niat kita di dalam beribadah dan kita diperintahkan untuk memperbaiki amalan dohir kita yaitu bagaimana amalan kita ini sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW oleh karena itu beliau mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fawarat barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada petunjuknya bagi kami dari kami maka amalan tersebut tertolak jadi niat yang baik harus diiringi dengan cara yang baik. Oleh karena itu ada seorang sahabat ketika hari raya Idul Adha beliau menyembelih hewan kurban sebelum sholat dilaksanakan. Maksudnya baik, yaitu supaya ketika Rasulullah SAW selesai melakukan sholat, makanan sudah siap untuk dihidangkan kepada Rasulullah SAW. Niatnya baik, dan ini tidak diingkari. Tapi apa kata Rasulullah SAW kepadanya? Syatuka syatulahmin. Kambing yang engkau sembelih ini bukan kambing hewan korban, tapi ini adalah kambing hanya sekedar daging saja. Artinya kalau hewan korban itu disembelih setelah sholat. Kalau dilakukan sebelum sholat, maka kambing yang disembelih tersebut bukan kambing hewan korban. Tapi itu hanyalah sekedar daging saja. Di sini seorang sahabat memiliki niat yang baik, tapi karena caranya yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka tidak terima. Jadi niat yang baik harus diiringi dengan cara yang baik. Di antara alasan mereka mereka berdalil dengan ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan ma ra'a al-muslimuna hasanan huwa indallahi hasan wa ma ra'a al-muslimuna sayyi'an huwa indallahi sayyi' Beliau mengatakan apa yang dilihat oleh orang Islam bahwasanya itu adalah baik maka itu di sisi Allah adalah baik. Dan kalau dilihat oleh orang Islam bahwasanya itu adalah jelek maka itu adalah jelek di sisi Allah mereka berdalil dengan ucapan ini tentang bolehnya kita membuat bid'ah. Karena bid'ah ini dilihat oleh orang Islam sebagai sesuatu yang baik. Makanya dia adalah baik di sisi Allah. Pertama kita katakan ucapan ini adalah ucapan seorang sahabat bukan ucapan Rasulullah SAW. Tidak boleh seorang muslim menantang atau menolak hadis Rasulullah SAW dengan ucapan seorang sahabat. Meskipun itu adalah ucapan Abu Bakar As-Siddiq maupun ucapan Umar bin Khattab. Kalau bertentangan dengan ucapan Rasulullah SAW, maka tidak boleh kita ambil ucapannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan al-muslimun di dalam ucapan Abdullah bin Mas'ud di sini adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kita melihat riwayat yang sempurna dari ucapan Abdullah bin Mas'ud ini, beliau sedang berbicara tentang para sahabat radhiyallahu anhu. Yang Allah Subhanahu wa taala telah memilih mereka di antara manusia untuk menjadi teman dan sahabat bagi nabinya. Beliau mengatakan, "Tsumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu fawajada quluba ashabi Muhammadin sallallahu khaira qulubil ibad." Maka Allah SWT melihat hati-hati manusia setelah hati Muhammad SAW dan Allah mendapatkan bahwasanya hati para sahabat itu adalah paling baik setelah hatinya Rasulullah SAW. Fajalahum wuzara'a nabiyhi. Maka Allah SWT menjadikan mereka yaitu hati, hati menjadikan para sahabat sebagai menteri-menteri bagi nabinya. Kemudian beliau mengatakan, "Fama ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan." Maka apa yang dilihat oleh umat Islam yaitu para sahabat maksudnya sebagai sesuatu yang baik maka dia adalah baik di sisi Allah. Artinya kalau para sahabat radhiyallahu anhum menganggap bahasanya amalannya adalah amalan yang baik mereka kerjakan maka ini adalah baik di sisi Allah SWT seperti ketika Abu Bakar As-Siddiq mengumpulkan Al-Quran dan ketika Uthman bin Affan menulis Al-Quran ketika Uthman bin Affan melakukan dua adhan di zaman beliau ketika Umar bin Khattab mengumpulkan manusia untuk sholat tarawih, maka ini dilakukan oleh para sahabat radhiallahu anhum dan disepakati oleh para sahabat radhiallahu anhum, maka apa yang mereka pandang itu baik, maka itu adalah baik di sisi Allah swt Dan apa yang dipandang oleh para sahabat sesuatu yang jelek, maka itu adalah jelek di sisi Allah swt Jadi yang dimaksud dengan muslimun di dalam ucapan beliau ini adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Itulah yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Seandainya ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata dan seandainya ada kesalahan maka datangnya dari saya pribadi dan juga dari setan dan saya memohon ampun kepada Allah. Apakah bersalam-salaman setelah salat id adalah bid'ah? Bersalam-salaman ini disyariatkan ketika kita bertemu. Para sahabat radhiyallahu anhum Ketika mereka bertemu tasawafahu Mereka saling bersalam-salaman Oleh karena itu kalau setelah sholat Memang kita belum bertemu sebelumnya Boleh kita bersalam-salaman Sambil mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum Semoga Allah menerima amal ibadah kita semuanya Di kantor Bagaimana pendapat Ustaz tentang peringatan mulut Nabi Muhammad SAW Apakah termasuk bid'ah Maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam atau peringatan Maulud Nabi ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan tidak pernah beliau contohkan. Dan seandainya itu baik, tentunya beliau sudah memerintah para sahabat untuk melakukannya. Dan tidak ada seorang pun dari khulafa Ur-Rasidin baik Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali yang mereka melakukannya. Padahal mereka radhiyallahu anhum adalah contoh bagi umat Islam dan orang yang paling mencintai Rasulullah SAW. Seandainya melakukan peringatan ini menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasul, ini saya mereka sudah melakukan, sudah mendahulu kita untuk melakukannya. Karena mereka tidak melakukan, maka ini adalah bukan termasuk ajaran Rasulullah SAW. Dan cara untuk mencintai Rasulullah SAW bukan dengan cara membuat bid'ah di dalam agama akan tetapi dengan mengikuti sunnah beliau. Ini adalah contoh yang paling jelas yang menunjukkan kepada kita, menunjukkan tentang kecintaan seseorang kepada Rasulullah SAW, yaitu dengan mengikuti sunnah beliau. Adapun membuat bid'ah di dalam agama, maka justru ini adalah menunjukkan tentang ketidakcintaan dia kepada Rasulullah SAW. Sebagian orang mengaku Islam ada akidah yang mengkafirkan sahabat Nabi yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab Apakah orang tersebut masih diakui beragama Islam Atau masuk golongan Islam Mencela para sahabat radhiyallahu anhum Adalah sebuah maksiat Dan Rasulullah SAW mengatakan La tasubbu ashabi Janganlah kalian mencela para sahabatku Lau, an, lau anna ahadakum anfaqa Mithla uhudin dahaban Ma balaga mudda ahadihim wala nasifah Seandainya ada salah seorang di antara kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, niscaya tidak akan sampai atau sejajar infak yang dikeluarkan oleh para sahabat satu mut ataupun separuh dari satu mut. Ini menunjukkan tentang larangan seseorang mencela para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana dengan orang yang mengkafirkan? Kalau mencela para sahabat saja tidak diperbolehkan, apalagi mengkafirkan para sahabat. Dan mengkafirkan mereka pada hakikatnya adalah mendustakan Allah dan Rasulnya. Karena Allah SWT telah meridai para sahabat, meridai Abu Bakar As-Siddiq, meridai Umar bin Khattab. Dan Rasulullah SAW mengatakan, Abu Bakar fil jannah wa Umar fil jannah. Abu Bakar di dalam surga, dan Umar di dalam surga. Bagaimana orang yang masuk di dalam surga adalah orang yang kafir. Orang yang mengatakan Abu Bakar di kafir dan juga Umar adalah kafir, maka pada hakikatnya dia telah mendustakan Allah SWT dan Rasulnya. Jadi tahlil total sebagai bid'ah Dari mana asalnya perbuatan ini Tahlil Tadi kita katakan asalnya adalah diperintahkan Mengatakan la ilaha illallah adalah zikir yang mulia, yang utama. Tapi mengerjakan kalimat ini atau mengucapkan kalimat ini dengan cara-cara tertentu, dengan membatasi 500 kali, 1000 kali setiap pagi dan sore, dengan cara-cara tertentu dan disyariatkan kepada umat, maka ini adalah suatu yang bid'ah. Membaca Yasin malam Jumat apakah ini adalah suatu yang bid'ah? Tidak ada di sana hadis yang sahih yang isinya tentang keutamaan membaca surat Yasin pada malam Jumat. Karena tidak ada dalil yang sahih maka tidak boleh kita kerjakan. Yang disunahkan pada hari Jumat dan juga malam Jumat adalah membaca surat Al-Kahfi. Ini ada sunahnya dari Rasulullah SAW. Jadi kalau kita sudah tahu, maka kita membaca yang sunnah saja. Yaitu membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat dan tidak membaca atau meyakini bahwasanya membaca surat yang lain pada hari itu adalah suatu yang mulia. Seperti misalnya surat Yasin, ini tidak ada hadis yang sahih yang isinya tentang keutamaan orang yang membaca surat Yasin pada malam Jumat. Jadi kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam hal ini. Manakah yang benar salat salat tarawih yang delapan rakaat atau dua puluh rakaat? Dua-duanya benar. Salat tarawih bisa dikerjakan 8 rakaat, kemudian 3 witir atau 20 rakaat, kemudian 3 witir. Atau boleh lebih dari itu. Jadi sholat tarawih ini adalah sholat yang tidak ada batas jumlah rakaatnya. Beliau SAW mengatakan, Man qama Ramadan, imanan wahtisaban, gufirallahu lahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang mengerjakan sholat malam di bulan Ramadan, karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu baik 8 rakaat maupun yang 23 rakaat dan beliau SAW mengatakan salatul laili matna matna salat malam itu adalah dua rakaat dua rakaat fa idza ahadukum as-subha salla salatan wahidah tutiru lahu maqad salla dan apabila salah seorang di antara kalian takut datang waktu subuh maka hendaklah dia sholat satu rakaat yang dia mengganjilkan apa yang sudah dia kerjakan. Di sini beliau SAW mengatakan bahwa sholat malam itu dua rakaat dua rakaat dan beliau tidak membatasi dengan jumlah rakaat tertentu. Beliau hanya membatasi apabila sudah mendekat waktu subuh maka segera ditutup dengan sholat witir. Menunjukkan bahwasanya sholat malam di bulan Ramadan atau dinamakan sholat tarawih ini tidak ada batasnya Boleh kita kerjakan 11 rekaat Dan boleh kita kerjakan 23 rekaat Itulah yang bisa kita sampaikan Wabillahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh